pembahasan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita masuk ke permasalahan jahiliyah yang ke 92. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-'Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'un, permasalahan yang ke-92 anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu. Bahwasannya termasuk keutamaan-keutamaan mereka yang paling mulia menurut mereka adalah al-fakhr, bangga. Berbangga diri walau bihaqqin, walaupun benar. Nah, jadi bangga dengan kebenaran. Dalam artian walaupun kebanggaan itu nah barakallahu fikum benar, namun itu termasuk keutamaan yang paling mulia menurut mereka. Fanuhiya anhu akhirnya dilarang darinya. Karena biasanya orang itu ya, kalau bangga dengan perbuatan dia sendiri, nah tentunya bangga yang berlebih-lebihan, nah barakallahu fikum itu akan menghantarkan kepada apa? Kagum terhadap dirinya dan akhirnya merendahkan yang lainnya. Wah, anak ini ternyata orang yang paling hebat di kampung ini. Wah, anak ini ternyata sudah lama juga ya belajar di Damat sudah 10 tahun, sudah 9 tahun, sudah 12 tahun. Akhirnya apa? menyombongkan seperti itu, dia bangga dengan dirinya. Nah, dalam artian dia tidak memandang apakah ilmu yang dia miliki itu banyak ataukah tidak, kemudian mampu ataukah enggak, tanpa memandang itu yang jelas dia bangga dengan dirinya, wah anak wah seperti itu. Tidak menyandarkan alhamdulillah misalkan. Tapi dia berbangga-bangga gitu ya. Dan aku sudah lama belajar kok. nah, Bangga. Nah, Masya Allah ternyata anak ini sudah belajar sudah lama. 10 tahun sudah belajar. Kalian tuh baru-baru kemarin belajar. Nah, akhirnya ujung-ujungnya merendahkan yang lainnya itu berbangga na'am barakallahu fikum yang tidak diperkenankan Allah musta'an kita lihat syarahnya qala asy-syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah min masail al-jahiliyah termasuk permasalahan jahiliyah al-fakhru walau bihaqqin bangga na'am walaupun dengan kebenaran walaupun dengan al-haq fahum yafkharuna bi af'alihim wa af'ali abaihim mereka bangga-bangga atau mereka berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka dan dengan perbuatan-perbuatan bapak-bapak mereka. Ya, mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka dan serta bangga dengan perbuatan bapak-bapak mereka. Nah, jadi merasa yang paling hebat istilahnya gitu ya. Allah musta'an. Akhirnya nanti ujung-ujungnya merendahkan atau meremehkan yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam, jangan sampai kita seperti orang-orang Naam jahiliyah wal iyad billah. Naam terkadang orang juga bangga eh, dengan perkara yang dia tidak memiliki. Nah, barakallahu fikum misalkan sekarang kita saksikan ya. Nah, banyak para dai oplosan dalam artian eh, para dai yang dia cuman tandanya di internet saja. Dalam artian dia posting sana, posting sini, kopi sana, kopi sini. Nah, barakallahu fikum dia enggak punya ilmu, cuman dia pandai memainkan HP. Akhirnya terbayang ya. Nah, orang memandang dia, wah ternyata dia orang alim, orang yang berilmu, hafalan enggak punya, tidak Al-Qur'an, tidak As-Sunnah. Cuman dia punya kepandaian dalam nah barakallahu fikum Naam, mengambil ucapan si fulan, mengambil ucapan si alan atau menyambungkan antara ucapan syekh si fulan atau syekh alan dan semisalnya. Kemudian nampak di hadapan orang, wah oh, ini si fulan ini ternyata orang alim, orang berilmu. Padahal dia ilmunya apa? Tidak memiliki, cuman dia pandai dalam bermain internet tadi itu. Itu bahaya sekali barakallahu fikum. Naam, kemudian setelah dipuji dia bangga dengan perkara yang dia tidak memilikinya. Paham maksudnya ya? Jadi misalkan ditanya, apa itu Ustaz? Makna ini dan itu. Ustaznya jawab. Tapi jawaban ini bukan, bukan, bukan jawaban dia gitu loh. Bukan jawaban Ustaz tersebut atau bukan jawaban orang tersebut. Cuman orang tersebut menukilkan atau mengambil artikel orang lain dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya apa? Dia bangga dengan perkara yang dia tidak milikinya. Hati-hati. Allah telah mengancam di dalam Al-Quran Al Karim orang yang na'am barakallahu fikum man tashabba'a bima lam yu'ta yang dia merasa berkenyang-kenyang dengan perkara yang dia tidak memilikinya, tidak diberi dalam artian dia tidak berilmu tapi merasa dia berilmu. Naam, akhirnya dipuji oleh manusia. Allah Taala berfirman, "La تحسبن الذين يفرحون bima atau wa أن an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab, wa lahum أليم Allah Taala berfirman, "Jangan sekali-kali kau menyangka orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan, eh, yang mereka nukelkan, yang mereka datangkan, Jangan kalian menyangka mereka orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka datangkan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka senang kalau seandainya dipuji, disanjung dengan perkara yang mereka tidak mengerjakan aslinya. Eh, mereka aslinya tidak mengerjakan, tidak punya ilmunya, cuman dia pandai me Nah, barakallahu fikum, memposting sana, posting sini, nam kopi sana, kopi sini, akhirnya dia seakan-akan di hadapan manusia itu, di hadapan orang dia ada orang alim, orang berilmu, tidak hafal Al-Qur'an, tidak hafal As-Sunnah, wal billah Naam, apa ancamannya? Fala tahsabannahum bimafazatin min azab. Jangan engkau menyangka mereka akan selamat dari azab. Bahkan walahum azabun alim. Bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyad billah. Hati-hati ikhwani wa akhwati fillah, jangan bermudah-mudahan berbangga-bangga dengan diri sendiri. Dalam artian berbangga-bangga dengan ilmu yang dia miliki. Nah, sehingga akhirnya dia meremehkan yang lainnya. Jangan hendaknya kita semuanya memiliki sifat tawadhu' memiliki sifat merendahkan diri di hadapan manusia barakallahu fikum ma tawadhu'a ahadunillah illa rafa'ahu Allah tidaklah seseorang itu tawadhu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya na'am barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan wa hadha manhiyun anhu yang seperti ini dilarang ila al-i'jab bi nafsi wa بنفسه al-akharin na'am dikarenakan berbangga-bangga dengan amalan-amalan yang dia kerjakan itu menghantarkan kepada apa? Akhirnya dia ini kagum dengan dirinya. Wah, anak ternyata orang yang paling hebat. Ternyata anak ini walaupun seperti ini ternyata apa? Ternyata anak yang paling hebat ternyata di kelas ini atau di kampung ini. Yang lainnya masih kosong, masih nol. Seperti itu. Merasa dia itu paling pandai gitu loh. Allah musta'an. Padahal ilmu yang dia miliki belum seberapa. Jadi dalam masalah ilmu jangan memandang orang yang di bawahnya, keliru. Dalam masalah ilmu pandang orang di atasnya, oh ternyata anak ini masih bodoh juga ya. Paham masalah fikih tapi belum paham masalah mustalah misalkan. Oh ternyata anak itu bisa masalah usul tapi belum bisa masalah akidah. Oh ternyata bahasa Arab anak sudah bisa, tapi ternyata fikih anak masih kosong. Nah, merasa kurang gitu loh. Jadi nah, untuk masalah ilmu, untuk masalah ilmu atau masalah akhirat barakallahu fikum, jangan engkau memandang apa? Memandang yang di bawahnya. Kalau kita semuanya memandang di bawahnya, ya tentunya kita akan merasa hebat gitu loh. Oh ternyata kita ini ternyata diam-diam bisa juga ya kita ini misalkan atau diam-diam kita ternyata orang yang paling hebat ya. Eh, buktinya di bawah kita masuk orang yang ada orang bodoh atau misalnya. Nah, untuk masalah ilmu, masalah akhirat jangan melihat di bawahnya, lihat yang di atasnya barakallahu fikum agar kita semakin semangat untuk mencari ilmu, menimba ilmu, mengamalkan Al-Qur'an was sunnah, menghafal Al-Qur'an was sunnah. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Tapi kalau kita melihat di bawahnya keliru. Namun perlu diperhatikan, perkara dunia lihatlah orang yang di bawah kita. Perkara dunia kita harus melihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah oleh kalian orang-orang yang bawah kalian dalam perkara dunia Jangan kalian melihat orang-orang di atas kalian, karena kalau dalam perkara dunia kita melihat orang di atas, kita, kita nggak akan puas. Oh ternyata gaji kita satu pekan cuma 300 ribu, eh, masih kurang. Eh, si Fulan itu gajinya lebih tinggi, dia satu pekan satu pekan 5 juta. Si Fulan itu satu satu pekan satu miliar. Wih, banyak sekali ya. Akhirnya dia berlomba-lomba mencari dunia gitu. Tapi lihatlah orang di bawah kita. Kita bersyukur nanti. Kata Rasulullah apa tadi? Dalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian itu tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Kita lihat orang di bawah kita, oh ternyata kita alhamdulillah bersyukur satu pekan masih dapat 300 ribu misalkan. Tapi di sana ada juga di bawah kita atau orang-orang miskin atau orang yang fakir mereka justru tidak memiliki pekerjaan, tidak pula memiliki penghasilan. Nah, seperti itu akan mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam perkara dunia kita melihat yang di atas kita, pasti kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Karena itu tabiat manusia seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Laukana libni Adam wadian. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua wadi, dua lembah, min dahabin, dua lembah emas barakallahu fikum, Naam labtagha salisa. Labtagha salisa. Ini saya dia akan mencari apa? niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Sudah ada dua lembah emas bayangkan, tapi mencari yang ketiganya karena dia apa ambisinya dunia, melihat orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Nah, wala yamul alfahu, nah wala na barakallahu fikum, nah wala yamul alfahu ila turab. Dia tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah yang nanti yang kalau dikubur, harta itu semuanya enggak dibawa, cuma tanah yang akan membungkam mulutnya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah hati-hati. Kita lihat sini. Li'anna al-fakhra bil a'mali yu'addi ila al ijab bi nafsi wa al akharin. Dikarenakan berbangga-bangga dengan amalan-amalan yang dikerjakan itu bisa menghantarkan kepada na'am kagum atau bangga terhadap dirinya dan meremehkan yang lainnya. Wa huwa manhiyun anhu yang seperti ini dilarang. Karena ini nanti sifat apa? Kiber. Nah, sifat kiber kesombongan yang bisa menghantarkan atau yang bisa menghalangi kita na'am untuk masuk surga. Allah musta'an. Seharusnya masuk langsung tapi karena adanya sifat kiber ini sifat sombong akhirnya tidak apa? tidak bisa nah membuat kita masuk surga secara langsung. Allah musta'an. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nah, kibr itu adalah kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum di sini Wa huwa min afali jahiliyah yang seperti ini termasuk perilaku orang-orang jahiliyah. Fala yajuzu lil muslim an yaftakhir, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berbangga-bangga, li'annahu mahma badala wa mahma amila, dikarenakan orang tersebut Nah, bagaimanapun dia mencurahkan usahanya dan bagaimanapun dia nah mengamalkannya atau mengerjakannya fa muqassir, tetap dikatakan dia masih kurang tetap dia masih kurang dalam artian dia belum sempurna pekerjaannya. Wala yu'addi kullama aujaballahu alaihi Nah, dan dia belum bisa nah menunaikan apa atau seluruh perkara yang Allah telah wajibkan atasnya. Jadi semua perkara yang Allah telah wajibkan dia belum bisa memenuhinya. Berarti masih kurang gitu loh istilahnya walaupun dia bergaya. Fahakullah ya azimun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat agung dan besar. Wahakul walidaini azimun. Dan juga hak namun untuk kedua orang tua itu juga agung dan besar. wahakul akarib adimun dan hak untuk kerabat dekat juga besar. Wa alaihi hukukun adimatun dan dia masih memiliki kewajiban apa? yang sangat besar. fakih kaifa yafkharu insan idza fa'ala syai'an min al insan atau min al ma'roof atau min al khair ma'anahu inna ma'ata bi shay'in yasir. Bagaimana? Bagaimana manusia itu justru berbangga? Nah, fakih kaifa yafkharu insan Bagaimana nah manusia itu bangga Apabila ketika dia apabila dia melakukan perbuatan kebaikan sedikit saja, eh, maka bagaimana manusia itu bangga nah, apabila dia melakukan sedikit daripada perbuatan kebaikan atau perbuatan yang ma'ruf atau dia melakukan perbuatan-perbuatan nam khair bersamaan bahwasanya dia cuma mendatangkan sesuatu yang sedikit itu masih sedikit itu masih sedikit barakallahu fikum nam eh, jadi perkara kebaikan atau perbuatan kebaikan yang dia datangkan itu masih sedikit bagaimana dia bangga hadza fil istikhar Nah, ma bainahu wa bainal khalqi. Ini berkaitan masalah na barakallahu fikum sombongnya atau kesombongan atau berbangga-bangga pada perkara antara dirinya dan antara makhluk. Amma idza iftakhara bi a'malihi allati bainahu bainallah fa hadha ashaddu. Nah, adapun orang yang berbangga-bangga dengan amalannya nah, antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala maka lebih parah lagi. Wah, cukup ajalah amalanku ini insyaallah gak ikhlas sudah gitu. Pasti diterima. bangga-bangga dan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Li'annahu yu'addi ila al-i'jabi bil 'amal, dikarenakan akan menghantarkan kepada apa? Menam kagum atau berbangga-bangga atau kagum dengan amalannya gitu loh. Nah, kalau sudah kagum dengan amalannya seakan-akan dia sudah enggak beramal lagi yang lainnya gitu loh. Sudah cukup katanya. Wa ila wa ila istiqnam, wa ila al 'amal dan juga akan nah merasa merasa amalannya sudah paling banyak sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, merasa amalannya sudah paling banyak sudah. Allah musta'an. Wa hadza yubtilul amal yang seperti ini bisa membatalkan apa? Bisa menghancurkan, membatalkan amalan karena di dalamnya ada unsur apa? Semacam riya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah musta'an. Jadi dia merasa amalannya sudah banyak gitu ya. Eh, bergaya karena dia puasa Senin Kamis, eh, satu bulan penuh puasa Senin Kamis, padahal apa? Padahal masih terkalahkan dengan si fulan yang dia puasa Daud. Sudah berbangga-bangga, gaya dan misalnya Jangan seperti itu barakallahu fikum. Nah, namun syukuri kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada nah kita semuanya. Mampu berpuasa alhamdulillah, tidak mampu berpuasa nam sunnah, ya kita berupaya semaksimal mungkin. Eh, paling minim tidak mengingkari itu adalah sunnah. Nah, barakallahu fikum jangan cuma ngejek orang saja bisanya. Wah, cuma puasa sunnah aja kok dilakukan. Nah, seperti ini. Kalau ngejek seperti ini berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Fal wajibu 'alal insani an ya'tabira nafsahu muqassiran. Maka yang wajib atas manusia hendaknya dia menganggap dirinya itu orang yang kurang. Daiman wa abadan merasa kurang terus. Jadi kalau orang itu merasa kurang terus, dia ingin ingin apa? Ingin tambahan gitu loh ya. Merasa ilmunya kurang, dia ingin mencari ilmu. Tapi kalau merasa ilmunya cukup, merasa ilmu sudah banyak, udah malas-malasan mencari ilmu. Pengennya mau tidur aja di rumah. Nah, ilmu apa itu nanti? Ilmu laduni katanya. Ilmu Naam ilmu apa ilmu setan, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau dia itu merasa dirinya kurang, dia akan mendapatkannya. Nah, karena dua perkara yang manusia tidak akan kenyang apa di antaranya? Naam barakallahu fikum. Talabul ilm, bentar ilmu itu apa? laisba tidak kenyang. Man humani la kata Rasulullah. Dua perkara yang orang itu enggak akan kenyang dari dua perkara tersebut. Man humun fil ilmi Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu tidak akan kenyang. Wa man humun fid dunya dan orang yang keinginan kuatnya, ambisi kuatnya adalah dunia, maka dia tidak akan kenyang. Allah musta'an. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, barakallahu fikum ikhwani wa akhwat fillah, masih dikatakan sedikit. Allah Taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kecuali apa? Sedikit. Allah musta'an. Naam. Kemudian disebutkan di sini, "Fal wajibu 'alal insani an ya'tabira nafsahu muqassiran da'iman wa abadan." Maka yang wajib atas seorang Manusia hendaknya dia menganggap hendaknya dia menganggap dirinya itu mukasiran, merasa kurang. nanda iman daiman dan selama-lamanya. Fima bainahu wa Allah antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala merasa kurang sehingga tetap ingin belajar, tetap ingin mencari ilmu dan semisalnya, tetap ingin menambahkan menambah apa? ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza wadhih wa hadza wadhih. Yang seperti ini jelas sekali. Wa fi ma bainahu wa baina al dan juga perkara ini terapkan juga antara dia dan antara makhluk yang lainnya. Antara dia dan sesama makhluk yang lainnya. Nah, barakallahu fiikum. Fa innahu idza tabara nafsahu muqassiran dikarenakan apabila orang itu menganggap dirinya itu kurang, hamalahu dzalika ala tawadhu akhirnya yang seperti itu perbuatan tersebut merasa dirinya kurang akan membawa dirinya untuk senantiasa tawadhu, merendahkan diri. Dan nah, karena dia merasa kurang gitu loh. Kalau berani-beraninya jangan sampai nam sombong, merasa kurang, nam itu akan membawa dirinya apa? Untuk tawadhu. Nah, tapi kalau merasa puas, merasa bangga, merasa banyak ilmunya, dia enggak akan tawadhu. Allah musta'an wa hamalahu dzalika masjid al khair dan akan membawa orang tersebut untuk senantiasa apa? ingin mencari tambahan berupa kebaikan. Amma idza atabara nafsahu, adapun kalau dia menganggap dirinya mukammalan sudah disempurnakan sudah dirinya. Ya, eh, udah orang yang sempurna, banyak amalannya. Wa annahu qama bil wajib, bahwasanya dia orang yang sudah menegakkan semua kewajiban. Fa hadza yastad'i, yang seperti ini bisa menghantarkan annahu yatawaqqaf an fi'lil khair, yang seperti ini bisa menghantarkan bahwasanya bahwasanya dia nanti suatu ketika akan terhenti daripada melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia merasa cukup, merasa puas, merasa sudah banyak amalannya, akhirnya banyak perkara-perkara kebaikan yang dia tinggalkan. Wa yara qad balagha nihayah dan dia menganggap dirinya sudah sampai tingkatan puncak sudah. Eh, sudah mencapai tingkatan puncak penghabisan sudah. Enggak amalan lagi, enggak beramal lagi sudah. Fa yataqaffu, na'am fa yatawaqqafu an fi'il khair akhirnya dia terhenti atau dia berhenti untuk melakukan kebaikan. Allah musta'an. Walhasil ikhwani wa akhwati fillah, walhasil kesimpulannya anal iftikhara ala'in bagi an yasdura min muslimin bahwasanya berbangga-bangga terhadap dirinya itu tidak layak tidak tidak tidak layak tidak pantas muncul dari seorang muslim wa inama huwa min af'ali jahiliyah bahwasanya perkara tersebut berbangga-bangga dengan dirinya nah merasa bangga terhadap dirinya Nah itu merupakan perilaku atau perbuatan orang jahiliyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu walid Adam Naam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu waladi Adam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan nah bahwasanya beliau adalah pemimpinnya anak Adam salam qala wala fakhr dan aku tidak sombong. Ma'anna maqamahu hadza la yusawihi fihi ahad. Eh, bersamaan dengan itu kedudukan Rasulullah itu tidak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi beliau itu keadaannya apa tidak ada satupun yang bisa menandinginya, tapi beliau mengatakan wala fakhr Nah, eh? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah tuannya, pemimpinnya. Anak Adam nanti di hari kiamat dan aku tidak sombong, bayangkan. Padahal kedudukan Rasulullah itu memang tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya gitu loh. Nah, tapi Rasulullah tetap mengatakan wa ma hadza qala wala fakhr. Kesamaan dengan ini kedudukan Rasulullah yang tinggi, beliau mengatakan aku tidak sombong. Nafa'an nafsihi al-fakhr. Rasulullah meniadakan nah dari dirinya apa? kesombongan atau Naam sifat apa? Berbangga-bangga. Wa inna ma akhbara bidzalika min babi tahaddus bi ni'matillahi azza wa jalla. wa syukri 'alaiha la min babil fakhr. Dan hanya saja Rasulullah menyebutkan atau mengkabarkan tentang hal tersebut dalam bentuk atau dalam bab at tahaddus dalam bab menceritakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dan juga dalam bentuk bersyukur kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la min babil fakhr, bukan dalam bentuk berbangga-bangga. Karena kalau teman kita menceritakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita enggak masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang diberikan nam kepadamu dari Rabbmu maka ceritakanlah. Enggak masalah. Innallaha azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara nam athara ni'matihi 'alaihi. Artinya, nam apabila Allah Taala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan terhadap hamba dengan sebuah kenikmatan Eh, apabila Allah, Allah Taala sedang memberikan sebuah kenikmatan kepada seorang hamba, Allah Taala itu ingin kalau seandainya melihat, eh, Allah Taala itu ingin dan cinta melihat kalau seandainya hamba itu na'am barakallahu fikum, na'am ya, menampakkan asar atau pengaruh dari nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, nasallaha as-salamata wal afiyah fid wal akhirah wa nasallaha an yaja'alana minasyakirin, al-zakirin, wa minal 'amilina